Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kuregup Anggur Mahadewa kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan meraja Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenumang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. <sighs> Itulah cita cita aku Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Gerhana di Medan Laga. Dalam seri ke-297 ini, dengan para pemain, Bimo sebagai Prodo Segar, Eli Burhan sebagai Nyai Ajar Laskita, Sunario sebagai Ki Ajar Laskita, Jumali sebagai Haryo Rangsang, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Kebo Ijo bersama-sama dengan Ken Arok membelokkan arah menuju Ganter. Mereka menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Dan ketika sore bergeser menuju ke petang, Rodo Sekar yang berkuda telah mendekati sebuah rumah. Kenapa, Nyai? Kau Adi Prodo Sekar? Iya, benar. Kau masih hidup? Aku masih hidup, Nyai Laksita. Oh. Tetapi orang-orang Kediri mengira aku sudah mati. Boleh aku bertemu dengan Kakang Ajar Laksita? Uh, kakangmu sedang menghadap ke kediaman Gusti Tumenggung Rana Padma. Sudah mulai dari senja tadi. Mungkin sebentar lagi datang. Ayo, masuk lagi. Baiklah. Apa yang terjadi denganmu, Adi Prodo Sekar? Semua orang di keprajuritan membicarakan kau yang telah gugur di kantor. Eh, bagaimana keadaan sebenarnya, Adi? Wah, ceritanya jungkir balik, Nyai. Apakah Kakang Ajar Laksita berkuda, Nyai? Iya, Kakangmu berkuda. Tetapi sebaiknya bersembunyilah. Siapa tahu bukan Kakang Ajar Laksita. Eh, uh, di mana aku harus bersembunyi, Nyai? Di sana. Bersembunyilah di bilik itu. Baiklah, Nyai. Kenapa kau menengok keluar? Hmm? Uh, kakang pulang sendiri. Iya. Kenapa? Eh, hey, ada apa? Uh, kita kedatangan tamu, Kakang. Luarlah, Adi. Oh, Adi Prodo Sekar. Iya, aku Kakang Ajar Laksita. Oh, jadi Kau masih hidup. Berkat pangestumu aku masih hidup. Yang Batara Agung melindungi aku. Senopati Ajar Laksita terkesima dan kemudian meletuplah kegembiraannya menyaksikan Prodo Sekar ternyata masih hidup dan sekarang berdiri di depannya. Dia segera memeluk sahabat karibnya itu dan mengguncang-guncang pundaknya. Namun Ajar Laksita terkejut Adi. Kenapa, Di? Lambungku belum sembuh. ini tentu perbuatan orang-orang kanter itu. Ah, apakah berita yang menyebar aku telah dibunuh oleh orang-orang kanter? Iya. Beberapa orang tertangkap, dijebak dengan licik. Kau dan Panji Anom gugur, diranjam anak panah oleh pasukan khusus yang dimiliki kanter. Ya. Itulah keterangan resmi yang disampaikan oleh Tumenggung Ranapatma berdasarkan keterangan petugas telik sandi. Wah, omong kosong semuanya. Maksudmu, Di? Berita yang beredar itu omong kosong semuanya. Penipuan. Oh, jadi, apa yang terjadi? Kami terjebak di kantor. Karena mata-mata ganter berhasil mengetahui rencana penyerbuan lumbung-lumbung makanan itu. Oh. Kami dikepung oleh ratusan pasukan khusus dengan anak panah terpentang siap menghujani kami. Mungkin kau bisa membayangkan bagaimana keadaan kami waktu itu. Orang-orang dari berbagai perguruan itu ternyata berhati kerdil. Mereka menyerah satu persatu, sehingga tinggal aku dan Panji Anom yang bertahan dan siap melakukan perang tanding melawan Kirangga Lampitan Rudrobondo. Saat itu Panji Anom telah terlibat jauh dalam perang tanding melawan Bondo. Ketika tidak terduga-duga, ada orang yang berbuat licik melontarkan pisau-pisau terbang. Nasib Panji Anom terlampau buruk. Ia mati dengan perasaan penasaran. Aku terkena lambungku. Nah, inilah pisau itu. Kau tentu bisa mengenali siapa yang memilikinya. Oh. Rio Rangsang. Senopati Ajar Laksita terkejut mendengar cerita itu. Dia mengamat-amati pisau yang berada di tangan Sekar dengan cermat dan seksama. Dia memang mengenali pisau itu, benar pisau-pisau yang dimiliki oleh Haryo Rangsang. Dia tidak menduga sama sekali bahwa demikianlah yang terjadi, tidak seperti cerita yang beredar selama ini. Ajar Laksita memandang Sekar dengan mata tajam sementara Nyai Laksita ikut mendengarkan dengan penuh seksama. menyesal. Iya. Aku memang yakin yang melempar pisau adalah Haryo Rangsang. Hanya Haryo Rangsang yang mempunyai kemampuan bidik melempar pisau. Iya. Pisau yang dipergunakan juga bukan sembarang pisau. Karena pisau-pisau yang dimilikinya ada pertanda-pertanda khusus pada gagang serta ukuran bilahnya. Sebenarnya sudah terukur sebagai pisau yang dipergunakan membidik. Tidak sembarang pisau bisa. Lalu, apa artinya semua ini? Nampaknya, seseorang telah memerintahkan kepada Haryo Rangsang untuk membungkam mulutku dan Panji Anom selamanya jika kami gagal melaksanakan tugas di kantor. Itulah yang terjadi Kakang Ajar Laksita. Dan betapa kecewanya aku. Sungguh, aku merasa sangat kecewa. Tidak kukira sama sekali. Kediri akan tega melakukan hal itu kepadaku. Oh. Jadi siapa kira-kira yang memerintahkan kepada Haryo Rangsa untuk membunuh Mude? Menurut Kakang sendiri siapa? Kakang mengenal Haryo Rangsang bukan? Iya. Kakang tahu kepada siapa Haryo Rangsang mengadakan hubungan? Kepada Tumenggung Rana Padma. Langsung di bawah kendali siapakah Haryo Rangsang itu? Baginda. Nah, Berarti Baginda yang memerintahkan untuk membunuhku. Oh, mengapa jadi begini? Hatiku merasa sakit, Kakang Ajar Laksita. Aku tidak pernah mengira bahwa Baginda akan tega melakukan hal itu kepadaku. Aku tidak mengira bahwa Tumenggung Rana Patma juga akan tega terhadapku. Aku kecewa sekali. Sungguh, aku sangat kecewa sekali. Hadi, iya. lalu apa yang akan kau lakukan? Aku meminta bantuanmu untuk menjebak Haryo Rangsang. Terserah bagaimana Kakang mengaturnya. Aku akan memaksa orang itu untuk membuka mulut, dan aku harus membalaskan dendam Panji Anom yang terbawa mati. Oh, apakah dengan demikian kau menempatkan diri melawan Kediri? Itu soal lain. Baiklah. Aku mengerti yang kau rasakan, Di. Dan aku bisa memaklumi mengapa kau harus mencari Haryo Rangsang. Sekarang ceritakan bagaimana kau bisa meloloskan diri dari Kanter? Rodo Sekar segera menceritakan apa yang dialaminya dengan jelas. Diceritakan bagaimana perlakuan orang-orang ganter kepadanya yang pada akhirnya dia justru dilepaskan tanpa syarat apapun. Suara Prado Sekar terdengar serak ketika menguraikan kisahnya itu. Ungkapan dari jiwanya yang bergetar. thank you Itulah rangkaian peristiwa yang kualami di kantor. Dan itulah hal-hal yang aku lihat. Ya, setelah apa yang kau lihat itu, kemana nuranimu berpihak? Nuraniku tertinggal di kantor Kakang Ajar Laksita. Setelah aku bergaul dengan mereka, mengerti cita-cita mereka, aku tidak bisa ingkar bahwa di sini, di Kediri, ternyata terlampau banyak hal-hal yang menjijikkan dan memalukan adalah pantas orang-orang yang menghimpun diri di kantor itu menggantungkan cita-cita untuk adanya sebuah perubahan. Ya, baiklah, karena kau telah membuka diri, maka aku pun akan membuka diri. Maksudmu, Kang? Sebenarnya sudah beberapa lama batinku tersiksa menyaksikan perkembangan Kediri. Kekecewaan demi kekecewaan menumpuk membebani perasaanku. Sikap Baginda yang tidak menghormati para Brahmana resi, para pandita dan wasi, benar-benar sangat mengusik hatiku, deh. Kemudian perilaku para senopati yang bersikap berlebih-lebihan dalam melaksanakan tugasnya, membuat aku harus bertanya-tanya, haruskah aku mengabdi pada Kertajaya dengan membuta? Aku harus mengabdi berlebih-lebihan adalah sebuah kekeliruan. Itulah yang kurasakan akhir-akhir ini Adi Brodo Sekar. Iya, tepat sekali, Kang. Sebenarnya lah, aku telah berhasil menghimpun empat orang senopati perang yang memiliki kendali pasukan pada kelompoknya masing-masing yang akan berbalik ke pihak Ganter ketika perang terjadi. Hanya itulah yang bisa kami lakukan untuk menyelamatkan Kediri. Sekali lagi, menyelamatkan Kediri. Iya, Aku sependapat denganmu, Kang. Baiklah. Kelak kau akan aku lipatkan dalam pertemuan empat sinopati. yang aku maksud. Kau bisa membeberkan lebih jelas apa yang kau alami di kantor. Sekarang yang perlu kita tangani adalah Haryo Rangsang. Kita pancing dia supaya keluar dari sarangnya. Demikianlah di malam itu Senopati Ajar Laksita segera bergerak diiringi pandangan cemas istrinya. Bukan saja cemas membayangkan apa yang akan dilakukan oleh suaminya, tetapi juga cemas membayangkan peperangan besar yang akan terjadi antara Ganter dan Kediri. Ada apa malam-malam begini kau datang, ke Kang Senopati Ajar Laksita? Ada sesuatu yang akan kupicarakan denganmu, De. Hmm, soal apa? Soal telik sandi kanter. Prajuritku berhasil menangkap telik sandi kanter. Sementara ini masih aku amankan. Dan aku masih belum bercerita kepada siapapun. Orang yang pertama aku hubungi adalah kau. Karena aku yakin, kau yang justru paling banyak mengetahui mereka. Karena untuk beberapa lama kau pernah menyusup ke kantor. Hmm, bagus. Di mana mereka sekarang? Ayo ikut aku. Baik. Tanpa menaruh curiga sama sekali, Haryo Rangsang berjalan bersama Senopati Ajar Laksita menyusup di kegelapan malam. Senopati Ajar Laksita berjalan sambil mengarang cerita yang semakin meyakinkan Haryo Rangsang bahkan memunculkan harapan untuk tertangkapnya jaringan telik sandi yang lain. Tetapi ketika mereka telah berada di tempat yang sepi, ketika mereka melintasi sawah, Haryo rangsang terperanjat ketika merasakan sebilah keris melekat di pinggangnya. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini kakang Ajar Laksita? Aku tidak sedang bercanda Aryo Rangsang. Jangan kau berani mencoba-coba bergerak. Karena kerisku ini akan menyobek pinggangmu. Racun warangan yang akan membekukan darahmu membuat kau terkapar. Gila. Perbuatanmu ini perbuatan gila, ya. Kakak. Seseorang yang akan menunjukkan kepadamu siapakah yang sebenarnya gila. Hai, keluarlah! Oh, siapa dia? Nah, Aryo Rangsang, perhatikan wajah orang itu sebaik-baiknya. Kalau kau tidak bisa mengenalinya, karena ia menutup wajahnya dengan secari kain di mulutnya, mintalah ia untuk membuka kain itu Cahaya bulan akan menuntunmu untuk mengenali wajahnya. Apa maksudmu? Tetaplah Siapa berdiri Siapa di tempatmu itu, Haryo. Jangan mencoba mengecohku untuk melepaskan diri kau. Diam di tempatmu. Kau tentu mengira aku sudah mati karena pisomu Haryo Rangsang. Lihatlah, kau tentu tidak akan pernah lupa kepadaku. orang ini terletak pada pisau-pisaunya Sekar. Ambil semuanya. Setan! Jangan mencoba melawan Haryo Rangsang. Jika kau tidak ingin merasakan nasib yang buruk. Nah, aku akan membelejetimu. Pisau-pisau lambang jiwa yang kerdil itu harus dibuang. Haryo Rangsang tidak mempunyai pilihan lain lagi kecuali diam ketika Prodo Sekar mengambil semua pisau yang terentang di balik pakaiannya. Ujung keris yang menyandranya dirasakan melekat dan hampir melukainya. Siapa yang memerintahmu membunuhku di dengan pisau-pisaumu itu? Hmm. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Jangan berpura-pura. Aku tidak berpura-pura. Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Eh, jika kau benar-benar hanya di hadapan Brodo Sekar, mungkin ia bisa kau bohongi. Akan tetapi tidak kepadaku hari orang sang. Kau lupa dengan cerita yang aku obral tentang kematian Prodo Sekar di Kantra. Yang kau katakan kukur diracap anak panah itu. Hah? Jangan kau Haryo Rangsang. Ayo, katakan kepadaku. Siapa yang menyuruhmu? Ayo, cepat katakan. Eh, eh, baik, baik. Siapa yang menyuruhmu? Hmm? Eh, yang menyuruhku, Tumenggung Renapatma. Oh, katakan yang lebih jelas dan sebenarnya. Siapa yang menyuruhmu? Sungguh, sungguh. Tumenggung Padma. Bagaimana dengan Pakinda? Huh? Baginda yang memerintahkanmu bukan? Tidak, tidak, tidak. Baginda tidak tahu apa-apa. Oh ya? Bagaimana dengan pedang ini? Jika aku benamkan di perutmu, apakah kira-kira tidak terasa sakit? Oh. Ayo, katakan, bagaimana dengan Baginda? Jangan, jangan. Karena itu katakan. Ayo katakan. Baginda yang menyuruhmu bukan? Selama ini kau bertanggung jawab langsung kepada Baginda. Semua laporan tugasmu terus mengalir kepada Baginda. Uh, uh, mustahil kalau Baginda tidak mengetahui. Bahkan aku yakin Baginda tentu yang memerintahkanmu. Benar? Ayo, cepat katakan. Jangan membuat kesabaranku habis. Iya, iya. Benar, benar, Pak. Rasakan ini balasan kematian Panji Anom. Iya. iya. Putus. Putus kepalamu, Haryo Rangsang. Rodo Sekar, kau terlalu kejam. Biarlah. Untuk kali ini aku berbuat kejam. Kematian Panji Anom setimpal dengan kematian Haryo Rangsang. Kepalanya akan kutanjir di alun-alun. Biarlah besok pagi semua orang menyaksikannya. Benarkah kau akan melakukan apa yang kau katakan itu? Aku benar-benar akan membuktikan apa yang aku katakan Kakang Senopati Ajar Laksita. Kepala Haryo Rangsang akan kutancapkan pada sebuah bambu takari. Dan besok Kediri benar-benar akan geger melihat kepala tanpa tubuh itu menancap di halaman istana. Oh, ah, Hadi Brodo Sekar, apa yang kau lakukan terlampau kejam. Oh, untuk kali ini, maafkanlah jika aku telah berbuat terlampau kejam menurutmu Kakang Ajar Laksita. Tetapi... Kau bisa membayangkan apa yang diperbuat Haryo Rangsang sebelumnya. Ia bertindak lebih kejam. Iya, iya, iya. Baiklah, segalanya sudah terlanjur. Mari kita tinggalkan tempat ini. Maka demikianlah ketika pagi berikutnya tiba, Kediri benar-benar dihentak oleh berita yang mengejutkan. Sebuah kepala tanpa tubuh yang langsung bisa dikenali sebagai kepala Haryo Rangsang tertancap pada sebilah bambu yang ditancapkan di alun-alun. Peristiwa itu menumpuhkan berbagai pertanyaan sekaligus berbagai penafsiran. Beberapa orang segera menghubungkan kekejaman itu dengan Ganter namun ada pula yang merasa bersyukur dengan kematian Haryo Rangsang. Mereka adalah sekelompok prajurit dan senopati yang berhasil dihimpun oleh senopati Ajar Laksita. Dan kematian Haryo Rangsang membuat Baginda benar-benar sangat murka. Apa artinya itu, Rana Padma? Hah? Apa artinya itu? Artinya, orang-orang Ganter telah menjadi gila semuanya. Mereka berani melecehkan aku. Aku sudah tidak sabar lagi temunggung Rana Padma. Hamba bisa mengerti, Tuanku. Dan hamba pun sangat terkejut melihat kematian. Tunggu apa lagi, ha? Tunggu apa lagi? Harus menunggu apa lagi kamu? Aku menghendaki Ganter digempur sekarang juga, mengerti? Hamba mohon tuanku berkenan untuk bersabar. Bersabar? Karena sebagaimana hamba rencanakan, Ganter akan digempur habis-habisan pada malam bulan purnama yang tinggal beberapa hari lagi. Dan saat sekarang, semua prajurit telah siap. Hanya menunggu para prajurit yang berasal dari pakuan-pakuan yang telah hamba hubungi. Aku ingin Ganter dijadikan tempat banjir darah mereka sendiri. Aku inginkan itu. Aku inginkan kantor dihancurkan. Orang-orang tidak tahu diri itu digantung semuanya. Maka hari-hari yang lewat mengantarkan ke diri dalam kesibukan yang luar biasa, namun tidak nampak menyolok. Tumenggung Rono Patmo bertindak dengan cepat dan cermat. Kelompok demi kelompok prajurit telah dikirim ke sasaran, tidak dalam kelompok yang besar segelar sepapan, yang tentu akan segera menarik perhatian. Kediri dan Ganter benar-benar berada dalam persiapan perang besar. Bagaimana menurut pendapatmu? Peperangan yang akan terjadi itu kan Arok? Sebuah peperangan yang dahsyat Kebu Ijo. Disinilah para perancang siasat perang itu akan menggunakan ilmu kepandaiannya. Menggunakan akal yang kadang kala kecil untuk menghancurkan lawannya. Kau perhatikan. Sekelompok prajurit telah menempatkan diri di sebelah barat. Prajurit segelar sepapan yang sangat besar. Apa yang bisa kau nilai? Nampaknya mereka telah siap berperang seutuhnya, tanpa sembunyi-sembunyi. Terlampau sulit untuk menyembunyikan pasukan yang sedemikian besarnya itu. Telik Sandi Ganter menyebar kemana-mana. Tetapi bukan pada pasukan itu sebenarnya letak kekuatan Kediri. Maksudmu? Pasukan segelar sepapan itu hanyalah pasukan yang dipergunakan untuk mengikat perhatian Ganter. Tapi aku yakin, dari arah yang lain, sekelompok pasukan yang lain yang justru bersembunyi. Mereka yang tentu menurut rencana, jika tidak ada perubahan, tepat di malam purnama akan menyerbu dari arah yang tidak terduga. Apakah benar begitu? Iya. Untuk membuktikan benar atau tidak, mari kita melingkari punggung bukit di sana itu. Di sana terdapat sebuah hutan. Mungkin mereka bersembunyi di sana. Ken Arok dan Kebo Ijo ketika di malam yang semakin mendekati datangnya saat bulan purnama itu ikut sibuk seolah terlibat langsung di dalam peperangan yang terjadi. Mereka bergerak menyusup di antara semak dan perdu. Kadangkala mereka harus melintasi sawah dan sungai. Meski Ken Arok telah berjanji di dalam hati, tetapi Ken Arok sangat berkepentingan dengan pertempuran yang akan terjadi. Nah, Kau lihat bukan? Di hutan yang nampaknya sepi ini, bersembunyi sedemikian banyak orang di antara pepohonan. Bahkan ada yang memanjat di atas untuk menghilangkan kejemuan. Apakah jumlahnya menurutmu memadai? Siapa yang mampu menghitung jumlah orang yang bersembunyi itu ke Boijo? Tapi kau mungkin benar bahwa paling tidak dibutuhkan kekuatan segelar sepapan pula yang bersembunyi di sini untuk menusuk jantung pertahanan Gantar dari arah yang tidak terduga. Dan bagaimana dengan kau sendiri, calon raja? Aku tidak ingin melibatkan diri. Biarlah pertempuran itu terjadi, berlangsung siapapun pemenangnya. <laughs> Dengan kemampuan yang kau miliki, kau mampu mengubah perimbangan. Auman singamu bisa menggetarkan jantung lawan. Tidak, Keboijo. Aku justru ingin menjadi penonton saja. Kecuali jika perempuan aneh bermata tiga, Uma Durga para bandari itu melibatkan diri ia bisa menjadi malapetaka bagi siapa saja, juga bagiku. Pada saatnya aku merasa, akulah langit, akulah yang paling tinggi. Tetapi kenyataan kemudian membelejati keyakinanku. Tingginya gunung masih ada yang melampaui. Dan tingginya awan masih ada langit yang melampaui. Tingginya langit masih ada bintang yang sangat jauh dan hanya menjadi mimpi bagi siapapun untuk dapat ke sana. Bagaimana jika dalam pertempuran besar itu Kediri yang menang? Aku tidak peduli apakah Kediri atau Ganter yang menang. Kedua-duanya tidak begitu penting bagiku. Kedua-duanya akan lemah dan bahkan mungkin hancur. Pada saatnya kelak, akan sangat mudah bagiku untuk menggenggam dan meremukannya. Kau membutuhkan pasukan untuk melakukan itu. Jangan khawatir. Kelak kau akan tahu apa yang kulakukan. Dan berbanggalah kau, Kebo Ijo. Karena kau mempunyai peranan yang besar. Iya. Aku akan berbangga. Kelak aku adalah Tumenggung. Tumenggung Kebuiju. <laughs> Atau jika nama Kebuiju tidak begitu pantas lagi, aku bisa menggunakan nama baru. Maisapati, Mahesa Yuda, atau ya nama lain yang lebih mengerikan dan membuat takut orang yang mendengarnya. Hmm? Aku lebih senang dengan namamu yang sekarang. Kau pantas menjadi temenggung kebo ijo. Bukan kebo kuning atau kebo hitam. Hmm? <laughs> Bukan pula kebo dampit. <laughs> itu terus bergerak. Menjelang malam tiba, Demenggung Patmo terkejut ketika seorang prajuritnya menghadap dengan wajah bersimbah darah. Ada apa denganmu, prajurit? Eh, telinga saya, Gus itu menggung. Kenapa dengan telingamu? Eh, eh, telinga saya dipotong, Tuhan. Hah? Siapa yang melakukan? Ya, yang melakukan... Cepat katakan, siapa yang melakukan, ha? Iya, yang melakukan Senopati Sekar Tuhan. Siapa? Senopati Sekar. Jangan mengarang cerita. Hmm? Senopati Sekar sudah mati. Tidak, Tuhan. Senopati Prodo Sekar masih hidup. Senopati Prodo Sekar yang telah memotong telinga saya, Tuan. Da dan saya diperintahkan untuk menyerahkan ini kepada Gusti Tumenggung. Ah, gila. Ternyata Prodo Sekar masih hidup. Di mana ia sekarang? Uh, ia, ia langsung pergi, Tuan. dengan tangan gemetar, Temenggung Patmo, senopati perang yang menjadi pimpinan keprajuritan Kediri, segera membuka lipatan rontal yang baru saja diterimanya. Segera dibacanya tulisan di rontal itu. Jangan pernah menduga bahwa aku telah mati oleh pisau terbang milik Haryo Rangsang yang mendapat perintahmu. Juga perintah Baginda untuk melenyapkan aku jika aku gagal melaksanakan tugas Gusti Tumenggung. Panji Anom mati bukan orang Ganter yang melakukan. Tetapi engkaulah pembunuhnya dengan meminjam tangan hari orang sang. Akan tetapi, meski aku terluka, orang-orang Ganter telah menyelamatkan aku. Nah, telah aku kirim kepala hari orang sang yang aku pisahkan dari tubuhnya kepadamu beberapa hari yang lalu di alun-alun. Dan tubuhnya aku biarkan untuk menjadi santapan serigala-serigala hutan. Dan di sini, di medan laga antara Kediri dan Ganter, akan menjadi kuburan raksasa bagimu serta bagi segenap prajuritmu. Aku, Rotoska. Sekar. Berdebah, pengkhianat keparat, setan. Demikianlah, dalam waktu yang bergerak serasa lebih cepat dari biasanya, kesibukan yang terjadi semakin meningkat. Prajurit Kediri segelar sepapan telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi berbagai kemungkinan dalam peperangan. Demikian juga dengan pihak Ganter segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya pula. Sebuah gelar cakra buya siap berhadapan dengan Dira Dameta untuk saling melumatkan di medan laga yang berkubang darah. Rudra Bondo yang semula berada di Kediri telah ditarik pula bersama-sama beberapa telik sandi yang lain untuk memperkuat peperangan yang nampaknya akan berlangsung tidak seimbang. Sebuah peperangan besar akan terjadi ke Boijo. Iya, dan jantungku serasa berpacu lebih kencang membayangkannya, Ken Arok. Kelak, di atas puing-puing peperangan itulah aku akan membangun sebuah bangunan yang baru. Dan Arok dan Kebo Ijo merasa tegang menunggu waktu yang terus bergerak. Di kedua pihak, Temenggung Rono Patmo sibuk mengatur dan memerintahkan segenap prajuritnya untuk bersiap melaksanakan tugasnya masing-masing. Demikian pula dengan Rangga Lampitan. Dengan tidak kalah cermat, telah mempersiapkan pula pasukannya yang mempunyai kemampuan yang tinggi untuk memenangkan perang. Nah, apa yang akan terjadi di medan peperangan? Siapa yang akan muncul sebagai pemenang di antara Kediri dan Gantar, serta apa pula yang akan terjadi di bulan purnama itu di suatu tempat yang disebut Ambara Budura atau Swambara Buduru. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.